Di antaranya itu datangnya kita ke majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang dipilih oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah di mana masjid atau majelis yang merupakan majelis yang dicari oleh para malaikat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده di suatu kaum atau suatu sekelompok manusia berkumpul di masjid dari masjid masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka sekian ketenangan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikatnya Maksudnya sahih dia pernah Muslim, demikian pula Imam at tirmidhi di dalam uh, suratnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara sesuai apa namanya sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia yaitu meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Ramadan kamu yang agung berhak untuk setiap orang yang beriman bergembira dengannya. Makanya Allah memanggil orang yang beriman, Ya ladina aman. Kutiba alaikumus siyam sama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah di sini memanggil, hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Berpuasa membutuhkan keimanan. Hanya orang-orang yang beriman yang mau ya melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu ibadah rahasia. Bisa saja ada orang memperlihatkan seakan-akan dia berpuasa padahal tidak puasa. Ketika dia sendiri tidak ada orang yang lihat, dia tetap tidak mau membatalkan puasanya Bukankah itu menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah? Maka hanya orang-orang yang beriman yang berpuasa. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siang. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa Islam? Puasa Ramadan. Bulan yang agung yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunatnya. Beliau bersabda, "Ila kana awal lailatin min Ramadhan." Apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, sufirati syayati maradatul jin. Setan-setan akan diikat itu cincin yang jahat kepada Rasulullah. Wa ghulifat abwab niran Wafatihat abwabul jannah dan akan dikunci pintu-pintu api neraka dan akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yunadil munadi lalu akan ada malaikat yang menyeru. Wa ya, ya baghiya khair akbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiya syarr Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Wailani mutaqa minan nar wa dzalika kullu lailan. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya pada di bulan Ramadan di setiap malam bulan Ramadan. Maka Islam Allah Hadis ini memberikan kepada kita keutamaan yang agung di bulan Ramadan. Apa itu kata Rasulullah? Apabila datang bulan Ramadan, setan-setan akan diganggu namun di sini dalam hadis ini ya Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang dimaksud dengan syaitan syaitan itu. Maka Rasulullah maradatul jin yaitu jin-jin yang jahat. Berarti tidak semua jin itu diikat. Yang diikat hanyalah jin-jin yang jahat saja. Walaupun sebagian ulama hanya menafsirkan menafsirkan maksudnya diikat setan yaitu oh jalan-jalan setan itu diikat. Karena dengan kita berpuasa dari syahwat kita dikurangi. Sementara yang namanya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah atau Rasulullah dan Nah, ketika berpuasa, ya hal itu menyebabkan syaitan sulit untuk menggoda manusia. Itu penafsiran Imam al dan memang di sini ada dua penafsiran dari para ulama tentang mana hadis tersebut. Namun hadis lewat Tirmidzi ini menegaskan kepada kita bahwa setan-setan yang diikat di bulan Ramadan itu adalah maradatul jin. Karena Rasulullah tegas mengatakan Yusuf tidak syaitan maradatul jin. Setan-setan yaitu jin-jin yang jahat itu akan di, diikat. Bahwa pada awal dunia pintu-pintu api neraka akan dikunci. Bahwa tihat awal jannah dan pintu-pintu surga akan dibuka kata Rasul. Kemudian setiap malamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi terjadinya yakun minan nar pemerdekaan dari dari api neraka itu terjadi setiap malam. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga ya malam sepuluh malam pertama sepuluh pertama itu sebut apa? Hah? Sepuluh ampunan. Yang kedua rahmat. Kemudian yang ketiga apa? Ikut minanna. Apa itu ikut minanna? Pemerdekaan dari api neraka. Namun saya di dalam sanatnya terdapat perawi yang lemahnya bernama Ali bin Zaid bin Bidaan. Ya, terlebih hadis ini bertabrakan dengan riwayat Tirmidzi tadi di mana Hitkom Minanna terjadi setiap malam tidak hanya sebatas 10 malam terakhir makanya banyak ulama hadis mengatakan bahwa hadis tentang pembagian Ramadan menjadi tiga itu hadis yang mungkar kenapa? karena terdapat adanya perawi yang lemah yang bertabrakan dengan perewetan perawi yang lebih tepat Allah ma'ana Akhal Islam Azzaqamullah Tahukah kita meraih ampunan di bulan Ramadan sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Rasulullah saw menyebutkan tentang amalan apa bahwasanya puasa Ramadhan itu sendiri sudah mengugurkan dosa. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadan dan wa ihtisaban, Wafirallahu mataqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa dan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, mereka ampunan di bulan Ramadan mudah. Kenapa? Karena sebab manusia jatuh kepada maksiat itu berkurang. Manusia jatuh kepada maksiat itu kan dua, dua, dua sebab yang sangat kuat. Sebab yang pertama dari luar yaitu setan. Sebab yang kedua dari dalam yaitu hawa hawa nafsu. Nah, di mana setan berusaha untuk menjadikan hawa nafsu kita ini ya cinta dan condong kepada kemaksiatan. Tapi ketika setan itu diikat, berarti tinggal satu saja sebabnya. Apa itu? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu pun di bulan Ramadan pun dikurangi dengan adanya puasa. Sehingga akal Islam azakumullah ya untuk meraih ampunan di bulan Ramadan mudah sekali. Kemudian yang ketiga, kenapa meraih ampunan di bulan Ramadan itu mudah? Karena pahala bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di malam yang lebih baik daripada seribu bulan yang disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Allah berfirman Lailatul Qadri khairum min al syahr. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Artinya beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan dalam hidup. Yang keempat, kenapa? yang ampunan di bulan Ramadan mudah. Karena hadis yang sudah saya sebutkan tadi bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan tidak pernah dalam sebutkan dalam hadis manapun Allah memerdekakan ya di bulan-bulan yang lainnya setiap malam. Itu terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka di akhir Islam karena meraih ampunan di bulan Ramadan itu mudah. Berarti orang yang tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan selesai menunjukkan bahwa orang itu Makanya dalam riwayat Imam Imam Ahmad bin Hambal dan Ustadznya suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar kemudian berucap amin kemudian amin amin Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, alama aman. Apa yang kuaminkan Ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kata Ali Jibril, tadi mereka Jibril datang kepada Maka lalu Jibril berkata, Ya Muhammad, kul amin. Wahai Muhammad, katakan Rabbimah anku mungkin dalam satu riwayat yang lain, Syafi'a Abdul, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahr Ramadan, ia masuk ke dalam bulan Ramadan. Summa kharaja minhu falam yuqbalah. Kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah amin. Yang mendoakan siapa? Mereka Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan Lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini lafaz yang sahih. Adapun yang terdapat di masyarakat bahwa mereka Jibril bahwa Rasul mengatakan amin, amin, amin. Lalu maka Jibril mengatakan, Wahai Muhammad, ya, katakan amin. Celaka orang yang masuk sebelum Ramadan belum minta maaf kepada istrinya, tetangganya, mertuanya. Itu adalah hadis yang ada di Indonesia, Pak. Tidak ada di buku hadis manapun juga. Dan adanya hanya di Indonesia. Dan ini memberikan indikasi yang kuat, memang yang membuatnya orang Indonesia, Pak. Ya. Justru yang ada dalam hadis-hadis yang dalam kitab-kitab hadis bahwa isi daripada hadis tersebut adalah mereka Jibril berkata, Wahai Muhammad, syaqiyya Abdul Celaka seorang hamba, lafala alaihi syahur Ramadan. Yang masuk padanya bulan Ramadan, rumah kharaja minhu falam yufadlah. Kemudian yang keluar dari bulan Ramadan pada yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah amin. Kemudian mereka Jibril berdoa lagi. Syaqiyya Abdul dan berkata, Rahimah anfum ri'in Celaka seorang hamba Atroka abawai Yang masih mendapatkan kedua orang tuanya dalam yukilahul jannah Namun tidak memasukkan ia ke dalam surga Kata Rasulullah Amin Kemudian mereka cerita berkata lagi Rahimahafku mri'in Semoga celaka Rajulun bukir tadi Seseorang yang disebutkan engkau di sisinya Malam di alaih tapi dia tidak mau bersalawat kepada kata Rasulullah SAW. Nah ini isi yang benar yang sahih itu diriwayatkan Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad di ustadnya Imam Khobrani, Imam yang uh, eh, antara dan yang lainnya dan hadisnya sahih. Yang pada Islam azakum. Hadis ini akhirnya mengancam jadi subhanallah Bapak sekalian ya Membuat kita ini takut dengan bulan Ramadan Takut kenapa? Takutnya gimana ya kalau kita setelah selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan dan Allah Subhanahu wa taala. Dapat tuh doa ya Rasulullah. Masalahnya mendoakan mereka Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Sedangkan doanya mereka Jibril ini malaikat paling mulia. Rasulullah manusia paling mulia dan doa mereka berdua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril dan Syafi ya Abdul celaka seorang hamba kalau alaihi Isya Ramadan yang masuk padanya bulan Ramadan semua kharaja min lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang menjadi pertanyaan kita, nanti Ramadan ini kira-kira dapat ampunan dari Allah SWT ya. Kita ini jadi takut, tapi juga berharap gitu. Berharap dapat ampunan, takut kalau ternyata setelah bulan Ramadan Allah belum mengakui dosa kita. Berilah ilmu. Maka Islam Allah. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT? Dan apa tanda orang yang telah mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Akhir Islam agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita mengamalkan puasa Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala. Kita masuk bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu talabul ajr, memohon pahala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak dalam menyambut bulan Ramadan akan terlihat siapa yang iman dan siapa yang kurang. Orang yang menyambut bulan Ramadan dengan iman dan kegembiraan maka itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Kenapa? Karena orang beriman selalu bergembira dengan rahmat Allah berupa hidayah dan amalan saleh. Orang yang beriman bergembira ketika di saat dia bisa mengamalkan perintah-perintah Allah. Sebaliknya, ketika ia berbuat maksiat dia merasa sedih dan menyusahkan hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu hasanatu wa asaatu sayi'atu fa huwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan amalan-amalan soleh dia dan merasa susah dengan amalan-amalan keburukan dia itu tandanya ia seorang mukmin kata Rasulullah. Mukmin. Insya Allah, bapak sekalian, selama ini dengan datangnya bulan Ramadan hati kita gembira tidak? Ataukah kita lebih gembira ketika mendapatkan kehidupan dunia? Bapak tahu apa dalam Al-Quran Allah mencela gembira tapi juga memuji gembira. Allah mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan gembira. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang gembira. Oh, gimana ya? Berarti kita nggak boleh gembira. Nah dulu, ayat itu berbicara tentang siapa? Ayat itu berbicara tentang si korup Lima si korupsi bergembira dengan kekayaannya. Si korupsi korupsi bergembira dan berbangga dengan kedudukannya, hartanya yang melimpah ruah. Rupanya kegembiraan dia dengan hartanya itu membuat dia apa? Sombong, ujung, congkak, lalu kemudian dia menolak dakwah para nabi dan rasul. Maka Allah mengatakan, La tafrah, jangan kamu gembira. Maksudnya kegembiraan seperti itu, Pak ketika kita lebih gembira dengan dunia ketika kita lebih gembira mendapatkan harta sehingga kemudian membuat kita lupa kepada Allah membuat kita sombong dengan banyaknya harta kita membuat kita semakin tidak tunduk kepada Allah maka ia masuk dalam ayat ini la tamtra inna Allah la yuhibbul kamu jangan bergembira seperti itu Allah tidak suka orang-orang yang bergembira seperti itu Sebaliknya Allah menyuruh kita bergembira dengan apa? Dengan rahmat dan karunia-Nya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan, hendaklah kalian bergembira dengan apa? Rahmat dan karunia Allah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Subhanallah, Allah mengatakan hendaknya kita lebih bergembira dengan apa? Dengan rahmat dan karunia Allah, dengan hidayah, dengan ketaatan. Di saat kita bisa menaati Allah, di saat kita diberikan oleh Allah kesempatan oleh Allah untuk menaatinya, gembira hati kita. Makanya lihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam batas sekalian, ya, ketika hendak datang bulan Ramadan, mereka saling mengucapkan selamat satu sama lainnya. Mereka bergembira dengan datangnya bulan yang suci ini. Itu menunjukkan berarti kita menyongsong Ramadan dengan penuh iman dan berharap Tuhan. Sebaliknya, atau mungkin kita mendapatkan rasa berat ya kita dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa Pak? Kenapa mereka yang mengatakan, aduh kok dengan datang bulan Ramadan sih berat? Berat kenapa? Berat berpuasa? Nah, Kenapa hatimu berat untuk menaati Allah? Kenapa hatimu terasa berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah? Saya yakin itu akibat daripada maksiat-maksiat yang ada di hati Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi itu minul qalb. Maksiat itu membuat hati lemah. Cobalah kita sedikit merenungi firman Allah dan kata taubat ketika Allah menyebutkan tentang orang munafik. Allah berfirman walakin karihallahu bi'azahum faqabbahum wa qila khudhu ma'al khalidin. Akan tetapi Allah tidak suka orang-orang munafik itu ikut perang, ikut keluar berperang. Maka Allah pun jadikan mereka berat untuk pergi perang. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Rupanya Pak, Allah tidak suka orang munafik ini keluar berperang. Maka Allah jadikan hatinya berat untuk keluar. Kata seorang ulama tentang tafsir yang bernama Syekh Sa'di. Ini menunjukkan bahwa apabila Allah tidak menyukai kita, ya, Allah jadikan kita berat untuk melaksanakan ketaatan. Kalau ternyata selama ini kita selalu berat melaksanakan ketaatan, itu katanya Allah tidak suka berat. Tapi kalau selama ini kita diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan untuk menaati Allah, bahkan kita gembira untuk bisa menaati Allah, itu tandanya Allah suka kepada kita. Coba Sebabnya ketika terdengar adzan berkumandang di masjid, ada nggak dalam hati kita, Masya Allah, saya ingin segera bermunajat kepada Allah. Ataukah hati kita terasa berat untuk berjalan ke masjid? Alhamdulillah kepada Islam wa Maka Songsonglah Ramadan dengan penuh iman dan berharap Lihatlah Ramadan ini bagaikan sebuah istana yang isinya berusaha subhanallah berbagai macam kesenangan di sana. Ia bukan istana biasa, tapi istana surga. Kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan kita mendapatkan pahala besar, kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan keridhaannya. Maka kalau kita sudah menyongsongnya dengan demikian, insya Allah selanjutnya kita akan dimudahkan oleh Allah dan berpuasa. Tapi kalau kita sudah menyongsongnya dengan penuh berat hati, mungkin Ramadan pun terasa sesuatu yang sangat menyiksa. Akhirnya hanya bisa menghitung hari. Ya, sebentar lagi ini baru masuk satu hari dan ngomong 27 hari lagi lebaran mas itu mah dia satu-satu pengen cepat cepat selesai sementara para sahabat terdahulu semakin Ramadan hendak pergi semakin sedih karena kenapa karena mereka sudah merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan mereka bisa merasakan lezatnya berpuasa, lezatnya sholat tarawih, sementara kita tidak merasakan kelezatan itu. Nifat Islam Azamullah. Jadi ini yang pertama agar kita mendapatkan ampunan dari Allah kita membutuhkan dua iman dan ikhlas. Apa itu? Berharap pahala di sisi Allah. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Yang kedua, Bapak sekalian, agar kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Apa yang sangat diutamakan bagi bulan Ramadan untuk beramal saleh? ada tiga amal sebetulnya yang sangat ditekankan sekali di dalam Ramadan. Apa itu? Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua salat tarawih, sholat malam. Yang ketiga berinfak di jalan Allah, memberikan makan. Ya. Semua dalam hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Tabrani juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang sangat istimewa. Yurabuhumuha min min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Terus para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah Kata Rasulullah Liman at'amat ta'am Wa adam siyam Wa salla bil layli wa nasunyam Itu bagi orang yang memberi makan kepada miskin Dan bagi mereka yang senantiasa berpuasa Dan bagi mereka yang selalu sholat malam Dan tiga perkara ini ada di bulan puasa dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bi abwabil khair?" Maukah aku kabarkan hai Mu'adz tentang amal-amal yang merupakan pintu kebaikan? Pintu kebaikan. Apa itu ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah kata Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, "As-sawmu junnah." Puasa itu perisai. Wasadaqatu tudfi'ul khafi'a kama yudfi'ul ma'un Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wasolatul rajul fi jawfil lail dan sholatnya seseorang di malam hari. Dan itu ada di bulan puasa. Makanya ya kalau Islam azakumullah tiga amalan ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Iya. Yang pertama apa? Puasa Ramadan. Alhamdulillah. Yang kedua salat hari Dan sayang sekali Pak ya, banyak kaum muslimin menganggap remeh salat tarawih terutama kalau sudah dekat-dekat hari raya. Kalau kita lihat ini ya, di Indonesia ini Masya Allah malam pertama oh masjid berubah malam kedua, ketiga, keempat sudah malam ke-15 masjid pun tinggal setengah semakin mendekati Ramadan eh Hari Raya semakin semakin sedikit lagi Pak akhirnya kembali ke sekolah lagi Kenapa bisa terjadi hal seperti itu Bapak? Karena mereka tidak sadar dan tidak tahu betapa agungnya sholat tarawih di sisi Allah Subhanahu Karena kata Rasulullah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban siapa yang qiyamul lail itu sholat tarawih maksudnya di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif Bagaimana qiyamul Laila? Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya sholat semalam subuh. Subhanallah, sholat tarawih Allah Subhanahu wa taala Islam azza wa Sholat malam. Saya mau tanya sama Bapak. Sholat sunnah yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Sholat malam. Sholat malam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sekitar 8 tempat menyebutkan tentang surga. Di antaranya ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk surga. Allah mengatakan Inna muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma yaj'un wa bil ashari yastaghfirun Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kata Allah berada di dalam surga dan air mata air mata air yang mengalir. Mereka mengambil karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga dahulu di dunia. Mereka termasuk orang-orang yang berbuat insan kebaikan. Lalu Allah menjelaskan apa perbuatan insan mereka. Kamu min minal laili ma jauh Dahulu mereka di dunia sedikit tidur di waktu malam Wabil ashari hum yastaghfirun dan di akhir malam mereka istighfar mohon ampunan kepada Allah. Ternyata apa? Karakteristik penduduk surga yang paling menonjol adalah dia selalu sholat malam. Dan itu ada di bulan Ramadan selalu tarawih. Maka Islam azakumullah. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah ya. Di bulan Ramadan ya ada dua amal yang sangat kuat sekali memadamkan dosa dan api neraka. Apa itu? Yang pertama puasa, yang kedua sholat. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi barusan, riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnah." Puasa itu tameng. Tameng dari apa? Dari api neraka. Sebagaimana dalam dalam dalam dalam riwayat Al-Hakim kata Rasulullah as-sawmu junnatun yajunnu fiha abdu puasa itu tameng yang seorang hamba bisa menamangi dirinya dari api neraka sedekah wasadaqatu tufi'il khafiyah sedangkan sedekah kata Rasulullah bisa memadamkan dosa Kenapa Rasulullah lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan? Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis yang Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwa dan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqamu jibril." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi dari di bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Lafaz al Ma'arif menyebutkan apa rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berinfak di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya? Kata beliau, di antaranya, beliau menyebutkan enam, tapi saya sebutkan satu saja. Di antaranya tentang di Ibn Api Rajab. Puasa itu tameng dari api neraka. Sedangkan sodako itu pemadamnya. Maka kalau seorang hamba memiliki tameng dan pemadam, itu sangat kuat sekali untuk memadamkan api neraka. Bayangkan kalau antum cuma punya tameng saja, tapi tidak punya pemadam, atau punya pemadam tapi tidak punya tamengnya juga sulit. Tapi ketika antum punya dua-duanya, pemadam dan tamengnya, maka ini memberikan kekuatan dahsyat untuk memadamkan api neraka. Terlebih sedekah yang sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah dapat usir sedekah yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi, umudu mudobar itu bisa memadamkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Allah padam dengan cara apa? Sedekah yang kita sembunyi, sembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan yang diberikan sedekah pun tidak tahu. Saking sembunyi-sembunyi. Ikhwat Islam semua. Jadi ya agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Coba kita berusaha untuk menyibukkan dengan amalan soleh. Yang pertama yaitu puasa. Tapi apakah setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan? Tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "Rupa sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-juru wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Tidak dapat pahala, tidak. Tidak dapat ampunan, tidak juga. Tapi ia hanya mendapatkan apa? Lapar. Ia hanya bisa menahan haus, selesai. Kenapa? Dan riwayat yang lain dari Abu Daud Rasulullah sabda, ya, Rasulullah malam yadat qawla su wal amal abidu. Nampaknya ibu-ibu sesak ya di belakangnya gue. Mungkin ya, bapak-bapaknya akan maju ke depan pak, biar ibu-ibu tambah lowong gitu. Thank you. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Bos sekalian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yada qaul zuh wal amal bih." Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya ada orang berpuasa tapi ibadah jalan terus. Orang berpuasa tapi ngibul jalan terus. Orang yang berpuasa tapi berbuat curang jalan terus. Orang yang berpuasa tapi maksiat jalan terus. Bagaimana Allah akan terima puasanya? Bagaimana puasanya itu akan menggugurkan dosa-dosanya? Tidak sama sekali. Maka dari itu ya akhi, agar puasa kita menggugurkan dosa kita caranya apa? Pahamilah hakikat puasa itu apa sih tujuannya puasa. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah menyebutkan tentang hakikat puasa. Kata beliau, dia bersabda, "Laisa siyam min al wa wasyurb." Puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa inna siyam min al-lagwi Tapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Bayangkan perbuatan yang tidak bermanfaat saja sangat dianjurkan. Tes tes. megangin terus vokal juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hakikat puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum tapi hakikat puasa itu kata Rasulullah minal lagwi wa lagu ya terus lagu itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya rafat itu ucapan-ucapan yang tidak berguna Bayangkan dari perbuatan yang tidak berguna saja kita disuruh untuk berpuasa. Bagaimana yang sifatnya makruh dan haram? Sekarang kalau di Indonesia Pak ada istilah namanya ngabuburit. itu ngabuburit? Pergi kemana? Ya pergi ke sana, kemari, melihat anak, melihat sana, melihat sini. Kalau dulu saya waktu kecil ngabuburit pergi ke sawah, bawa tikar, bawa catur, ya sambil main catur mungkin apa nungguin maghrib ya padahal kalau kita perhatikan dan kita sinkron kata Haris tadi ternyata kita lebih banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat bukannya sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjadikan puasa kita batal tidak namun setidaknya itu bisa mengurangi kesempurnaan puasa yang sangat berbahaya adalah kalau puasa kita diwarnai dengan maksiat itu yang bisa menyebabkan puasa tersebut tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Maka ya akan Islam azakumullah latih agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah gunakan puasa kita semaksimal mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan di waktu berpuasa terkadang kan kalau lagi puasa pak lemas puasa apa susah maka pada waktu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing perbanyak zikir alhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah apa tahu tidak pak zikir itu ibadah ringan Siapa di antara bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Semua kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah. Tapi tahukah Bapak bagaimana pahala yang besar di sisi Allah? Besar sekali. Maka Rasulullah Nabi itu Ibrahim Yauma Urja Ya Lailata Urja Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di saat aku dimirajkan ke langit. Di sana di langit yang ketujuh. Fakala li Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadaku, Ya Muhammad, angkai umat kami di salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam untuk umatku. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatun turba, adbatul ma. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur sekali, airnya tawar sekali. Wa anna hatian dan surga sekarang ini masih berupa tanah yang kosong. Wa anna firasaha dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ternyata yang menanam tanaman surga itu kita sendiri. Dengan apa? Dengan memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahukah Bapak, satu tanaman surga lebih baik daripada dunia dan sisinya satu tanaman surga lebih baik daripada dunia dan seisi. Dalam red family, suatu ketika Rasulullah SAW sholat, sholat uh, eh, sebut dengan sholat kusuk, yaitu sholat dengan gerhana matahari. Ketika sedang sholat, Rasul tiba-tiba loncat dan mengambil sesuatu. Kemudian Rasul loncat lagi ke belakang. Setelah selesai sholat, para sahabat berkata, Ya Rasulullah, Inna tasonaka syai'at abdakul tasfa'u Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Aneh sekali perbuatan tadi. Kalau kata Rasulullah, apa itu? Engkau tadi sedang sholat, tiba-tiba loncat dan mengambil sesuatu. Kata Rasulullah tadi, aku diperlihatkan oleh Allah Tuhan pohon surga. Dan aku melihat di depanku, ya, se apa namanya, anggur satu ini ya, sekantai kantung di depanku kata Rasul maka aku meloncat aku ingin mengambil setangkai anggur itu demi Allah kalau aku tadi berhasil mengambil setangkai anggur kalian akan memakan di sampai hari kiamat baru satu setangkai anggur surga bisa dimakan oleh manusia sampai hari kiamat Bagaimana kalau kita bisa menanam pohon-pohon surga dengan begitu banyak? dengan memperbanyak subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar mudah tidak mudah tidak saya katakan pikir itu mudah tapi siapa di antara kita yang punya berpikir ketika bapak macet di jalan apakah kita disibukkan dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah illallah atau kita lebih senang mendengarkan berita atau mendengarkan siaran atau nyanyian atau yang lainnya. Andaikan kalau Bapak 10 menit saja mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Berapa tanaman-tanaman surga yang sudah Bapak tanam? Subhanallah. Nah, di puasa Ramadan dikata di ketika kita berpuasa daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat kita banyak berzikir banyak berzikir membaca Al-Quran dari berbuat kebaikan, membantu orang yang susah. Apa Islam? Azakumullah. Kemudian yang akhi, azakumullah. Di saat kita berbuka puasa, nah kita punya amalan yang Rasulullah sebutkan itu besar pahalanya. Dalam riwayat Tirmidzi juga Rasulullah SAW dalam para sa'iman karena lahu ajarin. ajri Siapa yang membuat orang lain berbuka puasa, memberikan makanan berbuka puasa, ia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut sedikit pun juga. Bapak ingin mendapatkan pahala puasa orang lain? Bapak kirimkan saja secangkir kurma masjid. Ketika kita lihat, Masya Allah orang-orang pada berbuka di masjid, atau bapak misalnya di pinggir jalan dengan mobil bapak bagi-bagikan kurma kepada orang yang sedang berpuasa tapi mereka masih di jalan bapak puasa ini buat berbuka masya Allah di jalan kalau bapak lihat di Saudi orang-orang di sana itu belum berubah seperti itu ya bapak puasa mau buka ini dibagi-bagi berapa banyak berapa pahala yang kita dapatkan dari situ Subhanallah memang Islam azab luar biasa bapak sekalian. Akal Islam azab Kemudian apa amalan lain? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat tarawih berjamaah hanya tiga malam saja. Selain itu Rasulullah melakukannya sendiri. Kenapa Rasulullah SAW hanya lakukan sholat tarawih tiga malam, Pak? Ini ada dalam kitab Abu Dawud dan juga ibu Khuzaimah dan yang akan saya bawakan adalah di dalam Ibu Khuzaimah. Itu dari hadis Abu Dar radhiyallahu anhu Abu Dar berkata, Rasulullah SAW bangun di malam 23 lalu sholat sampai sepertiga malam pertama. Kemudian di malam 24 beliau tidak bangun. Maksudnya beliau tidak sholat bersama para sahabat. Dan di malam 25 Rasulullah kembali sholat sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, aku berkata kepada Rasulullah kata Buddha, Ya Rasulullah, bagi waktu lagi. Masih tersisa waktu malam ya Rasulullah. Apa nusolli, bagaimana kalau kita tambahkan sholat lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man qama ma'a imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat malam suntuk. Artinya, kalau kita sudah sholat tarawih bersama imam selesai, enggak perlu kita sholat lagi, sudah sudah cukup. Ya. Kemudian di malam 26 Rasulullah kita bangun. Di malam 27 Rasulullah SAW bangun dan beliau bangunkan istri-istrinya maka beliau pun sholat sampai mendekati subuh hatta al falah sampai-sampai kami khawatir tidak mendapatkan sahur beliau di malam 27 itu pak sholatnya dari awal malam sampai akhir malam coba siapa di antara kita yang tua. Hah? sholat dari awal malam sampai akhir malam itu Rasulullah lakukan di malam 27 sampai para sahabat berkata hatta al falah sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Ya. Kemudian di malam 28 dia tidak bangun lagi. Sementara di malam itu para sahabat sudah berkumpul. Tapi Rasul tidak keluar. Dan dalam Abu Daud, Ya Rasulullah sama sahabat, Innuhu innahu la yakhfa alaiya makanakum. Saya tahu tadi malam kalian berkumpul. ni khasyitu wa yufrad alaikum tapi aku khawatir sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian. Iya, rupanya Rasulullah tinggalkan karena takut diwajibkan. Itu alasannya. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar berpikir di zaman ini wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi apa? Diwajibkan. Maka Umar pun kemudian beristihad untuk melakukan sholat tarawih setiap malam dan tidak ada para sahabat yang mengingkarinya sehingga ini menjadi ijma ini menjadi apa ijma kesepakatan para sahabat seluruhnya di sholat disyariatkan di sholat tarawih secara berjamaah ya. kemudian Allah berkata berkata, berkata wallabi namun anhu akal. ya mereka yang sholat tarawih di akhir malam sebetulnya lebih utama daripada yang sholat tarawih di awal malam. Itu kata Uba bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau begitu Ustaz mana yang lebih utama? Saya sholat tarawih tiap aja jam 2 atau saya sholat tarawih di masjid bersama manusia. Sebenarnya lebih utama? Saya katakan lebih baik atau bersama imam sampai selesai lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan pahala yang besar. Maka maka imam hatta yang kau Kutiba lahu yang lainah siapa yang sholat bersama imam sampai selesai maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk bayangkan Tapi kalau antum misalnya mau jalan nanti aja jam dua berapa sama silakan karena ini perkara yang tidak diwajibkan. Adapun wanita maka wanita yang paling utama sholat di rumah. Ya karena Rasulullah SAW bersabda bahwa buyu tubuh nafirun lahun dan rumah mereka lebih baik buat buat mereka kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ustaz, kalau saya lebih pilih 11 rokaat, imamnya 23 rokaat. Kalau saya keluar 8 rokaat, saya dapat keutamaan sholat bersama imam enggak? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan sampai imam selesai. Jadi gimana dong? Saya sholatnya 23 rokaat, rokaat terus dong. Ya nggak masalah. Kalau saya lebih memilih pendapat jumhur yang mengatakan bahwa boleh lebih dari 11 rokaat. Kenapa demikian? Karena hadis Aisyah yang mengatakan makanan Rasulullah SAW menjadi fi Ramadan wa fi ghairi. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat ala ihda asyara rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Ini sedang menghikayakan perbuatan Rasulullah. Ini perbuatan Rasul. Sedangkan Rasul bersabda dengan ucapannya, Salatul laili matna matna. Salat malam itu dua, dua. Menjadi permasalahan apakah perbuatan Rasulullah bisa membatasi sabda Rasulullah? Pada kuat tidak. Itu hanya sebatas menunjukkan bahwa itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Namun tidak menunjukkan pembatasan. Maka dari itu kalau antum mau sholat 23 rakaat silakan, tapi dengan satu syarat umat nikah. Karena kan di Indonesia ini maaf ya, sholatnya 23 atau 21 dengan yang 11 keluarnya bareng bisa saya bahkan bapak lihat di YouTube itu pak ada sholat tarawih tercepat di dunia Kalau mereka punya dalil apa katanya kan Allah mengatakan pas fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan kalau kita berlomba lari aja cepat cepat ya mengatakan subhanallah oh. ini aneh sekali pendalilan seperti itu bukan karena orang bukan dan Muslim pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat sholat sunnah cepat sekali setelah selesai sholat Rasulullah bersabda apa? Irji, ya, sholli, fa'inna kalam kusalli balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya setelah selesai sholat datang ke Rasulullah Rasulullah SAW lebih baik lagi sama suara belum sampai tiga kali rupanya apa gara-gara dia tidur tidak kumat kumatina lalu bagaimana dengan orang yang paling cepat sholat di tarawih mungkinkah hal itu diterima Allah tidak akan diterima karena kumat itu wujud sholat dengan ijma para ulama Ikhwat Islam, Nah, Bapak sekalian, Kemudian amalan selanjutnya sodakoh. Sodakoh di bulan puasa besar pahalanya ya bagi Islam azam. Namun bapak sekalian, upayakan semaksimal mungkin sodakoh itu jangan terang-terangan. Tapi lakukanlah secara sembunyi-sembunyi karena sodakoh secara sembunyi banyak utamanya dalam hadis-hadis di antaranya hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudilluhum Allahu lahum yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasnya. Di saat matahari yang didekatkan satu mil, semua manusia kepanasan. Tujuh orang ini tidak kepanasan. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan yang terakhir apa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya tangan kirinya dia tidak tahu apalagi yang disedekahkan. Apalagi orang yang kita berikan sedekah pun tidak tahu. Ya. Yeah. Makanya dahulu para sahabat berusaha semaksimal mungkin agar orang yang kita berikan pun juga tidak tahu kalau itu dari kita. Ya, Karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Para ulama menyebutkan kenapa sih Rasulullah sering kali menyebutkan keutamaan sedekah itu adalah secara rahasia. Karena ada dua ada dua faidah. Apa faidahnya? Yang pertama menjaga keikhlasan. Yang kedua untuk supaya menjaga kehormatan orang yang kita kasih. Bayangkan kalau antum masih tetap fakir miskin depan orang-orang jatuh ke kehormatan dia. Jatuh. Atau misalnya kalau misalnya dia tahu antum yang masih, mungkin besok kalau ketemu sama antum sungkan, ya enggak? Dan setidaknya antum rasanya gimana gitu kalau dia misalnya sampai masuk pasti gimana gitu akhirnya khawatirnya malah timbul rasa rujuk nah, supaya kita terhindar dari itu semuanya maka upayakan yang kita kasih itu tidak tahu itu dari kita upayakan semaksimal mungkin untuk dari kita ya ikhwan Islam azab Allah dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya saudara sodakotus sir tutbihul wabarakatuh serta yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhul Islam azakumullah. Oh iya. Sadaqah di akhir azakumullah sangat besar pahalanya ketika di bulan puasa ini. Ya, memberikan makan kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, itu adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rapat al al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbu nasi Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah wa Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ahabun nas ilallah atba'uhum nas Orang atau manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah suruh tudkhilu fi qalbi muslim atau taqdi anhu dainan atau takshif anhu kurbatan itu kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim atau kamu bayarkan hutang dia atau kamu hilangkan kesusahan dia walan amsyal ma'akhirni fi safi hajatillah ahabu ilayya min ahtakika fi masjid ada syamra dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan lagi. Insya Allah Islam Allah ini ternyata amalan yang paling dicintai oleh oleh Allah memberi makan orang-orang miskin itu Pak itu Islam yang paling baik Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya ya Rasulullah ya Islam islami khair dari hadis Abdullah bin Amr bin As Wahai Rasulullah Islam apa yang paling baik ya Rasulullah kata Rasulullah itu ingin wa taqra'u salam ala man arta man ta'rif. Itu kamu memberi makan kepada miskin dan kamu tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Masya Allah, sahabat Islam, nazakumullah. Nah, di bulan puasa ini Pak kesempatan banyak-banyak kita apa? Sedekah, Pak, sedekah. Kalau bisa Bapak dari sekarang ngumpulin tuh duit buat saya sedekah nanti bulan Ramadan. Luar biasa. Iya. Yeah. Ikhwan Islam, jalla. Kemudian apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Membaca Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudan linnas. Wabaginati minal huda wal Qur'an. Itulah bulan Ramadan, kata Allah yang diturunkan padanya Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai isyarat apa? Isyarat hendaknya kita lebih memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah setiap malam tadarus Al-Quran sama mereka Jibril. Kata Ibn Abbas, karena Rasulullah SAW ajwa dan nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن adalah Rasulullah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan mereka Jibril dan Rasulullah bertemu dengan mereka Jibril itu setiap malam bulan Ramadan untuk apa? Tadarus Al-Quran. Masya Allah, Islam, Azza Labibah dalam hadis Ibnu Abbas tersebut kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama, sangat dianjurkan kita untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan dahululah para sahabat, para tabi, para tabiut tabi, mereka lebih banyak fokus kepada Al-Quran daripada yang lainnya. Ini dia Imam Malik bin Anas. Apa tahu Imam Malik? Imam Malik, Imam Dawud Jirah? Bapak tahu madhab Maliki? Itulah dia, madhab Imam Malik. Bapak atau 169 kejadian. Beliau kalau masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya. Majelis tahlinya beliau tinggalkan. Khusus untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan beliau khatam Quran setiap hari. Kata Quran setiap hari men. Iya. Luar biasa apa Islam azammu. Nah kata itu yang api ya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Faedah yang kedua dari hadis 15 tadi bahwa waktu yang paling utama membaca Al-Quran di waktu malam. Waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran di waktu malam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas Rasulullah setiap malamnya bertemu mereka Jibril untuk tadarus Al-Qur'an. Dan ini juga dalam praktik ini disebutkan ya kata Rasulullah as wal Qur'an yashfa'an li sahibiha li sahibihi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an nanti akan datang memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Yaqulu saum berkata puasa, "Ya Rabb, Mana'tu ta'am bin nahar fasyabihni fihi. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari makan dan minum di waktu siang. Berikan syafaat untukku terhadap dia. Fayaqul Quran dan Al-Quran akan berkata, Ya Rob, mana naum bin lain. Aku telah mencegah dia tidur di waktu malam, kata Al-Quran. Kasyafi berikan syafaat kepada terhadap terhadapnya. Di situ dikatakan, kata Al-Quran Nah, aku telah mencegahnya ayat itu di waktu telah tiba membaca Al-Quran yang paling utama itu kapan? Di waktu malam. Di waktu malam. Maka Rasulullah memberikan keutamaan di atas sendiri. Kata Rasulullah siapa man fi Siapa yang membaca dalam satu malam sepuluh ayat saja. Lam kami minal ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Waman qara'a khamsina ayat ilaillah. Dan siapa yang bisa membaca 50 ayat dalam satu malam, kami ikuti baminal qanitin. Dia akan ditulis sebagai orang yang qanit yang tunduk. Waman qara'a ilailatin mi'atai ayat. Siapa yang bisa membaca dalam satu malam 200 ayat kutiba lahu fil muqaddara maka akan ditulis untuk dia pahala yang sangat banyak tak terbilang jumlahnya. Insya Allah. Ya. yang agung ya Pak Islam Allah. Untuk senantiasa apa? Membaca Al-Quran. Tapi sayang pakai metode Islam kita ya banyak yang kita lalai dalam masalah ini. Islam, Azza Amal ibadah di bulan Ramadan apalagi berapa sekalian selain itu ini semuanya untuk bisa mendapatkan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala itu Islam Ya. Yaitu jangan lupa Pak mengamalkan hal-hal yang disunahkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti makan sahur. Makan sahur itu jangan dianggap remeh loh, Pak. Pahalanya besar, Pak. Kata Rasulullah, Inna Allah malaikatahu yusabbuna ala mutasahirin. Sesungguhnya dan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersabur. Bayangkan, Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang bersabur. Ya, maka jangan lupa apa sambur. Sambur itu ya makanan berkah. Ya, sahur aklatul barakah ya termasuk kata Rasulullah tiga perkara yang berkah di antaranya apa akhlakus sahab yaitu makan sahur itu termasuk makanan-makanan yang diberi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti-nanti jadi ya untuk mendapatkan ampunan dari Allah semaksimal mungkin kita banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Kemudian itikaf juga ya dan lain-lain. Kemudian juga jangan lupa ibu membayar membayar apa? Nah, zakat fitr. Kemudian nanti sekarang apa sih tandanya orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu? Apa tandanya? Apa ada tandanya wah pipinya berwarna merah? Ya, atau tandanya masya Allah orang yang diampuni orang yang dapat Lailatul Qadar itu diampuni oleh Allah tandanya bagaimana? Kalau secara fisik nggak ada tanda, wajahnya percaya, ya nggak juga. Ya.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 Allah mengatakan agar kamu bertakwa Ya kita tujuan puasa apa? Takwa Lagi tanda orang yang diterima puasanya dan mendapatkan ampunan dari Allah. Setelah Ramadan ia lebih bertakwa. Terlihat dari tingkah lakunya ketakwaannya. Ia lebih semangat kepada kebaikan. Ia juga takut untuk berbuat kemaksiatan. Ia pun semangat untuk selalu dalam kebaikan. Berarti kalau memang antum keadaannya seperti itu, itu tanda antum sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tujuan puasa itu untuk menghasilkan ketakwaan. Ya. Maka dari itu Bapak Allah Allah Taala mengatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Berarti syarat untuk diterima adalah ketakwaan. Maka ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan itu tanda ibadah tersebut belum diterima oleh Allah. Kalau bapak berpuasa tapi setelah bulan Ramadan kok tetap saja seperti sebelum Ramadan maksiat jalan terus berarti maaf puasa bapak tanda belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah bapak sekalian yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Apa itu? mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan dan bantu kita untuk melaksanakan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam Rasulullah berdoa, Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Allah malam dan kita kata itu kenapa bapak sekalian ada yang mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya tadi ada mengatakan bahwa pada malam bulan Ramadan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. pertanyaan saya, apakah saat ini memang sudah ada neraka yang disiksa? Sementara yang saya dengar katanya ketika neraka itu ada setelah ada hisab dan baru ada azab kubur kalau salah setelah peninggalan Jadi pertanyaannya apakah memang dari ini neraka itu sudah ada sekarang? Yang kedua, mengenai amalan apa mengaji uh, membaca Al-Quran apakah sebaiknya membaca Al-Quran itu hanya membaca atau dengan membaca dan membaca artinya pula terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah surga dan neraka sudah ada keyakinan Abu Sunnah wal Jamaah surga dan neraka sudah ada dan bahwasanya surga yang dikaum, dimasuki kaum mukminin itulah surga yang ditempat oleh Nabi Adam. Ya. Surga dalam hadis eh, dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, "Waibul jannah." Fa'idha aktaru ahliha al-masa'al fuqara. Wa waibul nar tidak aku apa yang bisa Aku diperlihatkan oleh Allah surga Dan ternyata kebanyakan penduduknya dari orang-orang kafir miskin Dan aku diperlihatkan oleh Allah api neraka Dan ternyata kebanyakan penduduknya wanita Suka dalam hari surga Dalam Imam Syirat, Muhammad dan yang lainnya Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya Tiba-tiba terbuat terdengar suara keras Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tak kalian suara apa itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Atau Rasulullah itu suara yang suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu ke dalam api neraka dan baru sampai ke tarafnya sekarang. Itu menunjukkan neraka sudah ada. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang surga dan neraka, Allah seringnya menyebut dengan fiil pasti. Mu'iddat tapi muttaqin, mu'iddat lil kafirin. Telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Disediakan untuk orang yang kafir. Nanti sudah dia sudah ada, sudah disediakan semua. Maka dari itu apa? Ya, wajib kita yakini bahwa surga dan neraka itu sudah sudah ada. Nah sekarang jadi pertanyaan, sudah ada bentuknya apa belum? Ya, Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan api neraka? Ternyata kebanyakan penduduk di mana? Eh, wanita. Apakah berarti itu menunjukkan sudah ada? Allah alam biswa tentang masalah ini. Pertama bahwa Allah mampu untuk memperlihatkan kepada Rasulullah. Yang kedua, ya masalah gaib tidak bisa ditetapkan oleh dengan akal pikiran. Kewajiban kita adalah tetapkan dengan dalil dan manusia Maka kalau saya lebih berpendapat wallahu alam tidak tahu. Apakah surga dan neraka sudah terbentuk atau tidak? Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas ya nanti di surga nanti di hari kiamat kaum mukminin akan masuk dalam surga dengan jasad dan roh. Adapun di dunia bisa saja tapi dengan tubuh. Kalau surga dalam hadis Nabi SAW lama kutilat ikhwanukum bi'uhud ketika teman-teman kalian di perang Uhud itu meninggal dunia termati mati syahid ja'alallahu arwahahum fi batni khairin qabrin Allah jadikan roh-roh mereka dalam perut burung yang berwarna hijau tapi rupiah sejauh asjar jannah ia terbang ke sana kemari di di mana di pohon-pohon surga dengan rohnya mungkin tapi dengan jasadnya tidak pun jasad dan roh nanti di hari kiamat Wow. Mas Heri bertanya apa? Silakan Pak Ketua. Siapa namanya Pak? Pakai speaker, bakal dengar Haji tadi belum Pak. Apa itu? Oh iya ya, lupa. Kita dengar dulu yang nanti baru kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, pertanyaan hampir sama dengan yang tadi yaitu uh, mengenai membaca uh, Al-Quran itu apakah kita membaca Al-Quran dengan membaca bukunya atau kita membaca misalnya uh, kita sambil sholat tahajud atau sholat duha dan sebagainya itu apakah termasuk dalam situ kategori membaca atau enggak terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum berarti jawabannya satu aja ya pertama Rasulullah mutlakkan di sini ya membaca Al-Quran maka itu bisa membaca Al-Quran membaca maksudnya mushaf atau dalam sholat sholat kalau dalam sholat kita membaca Al-Quran itu sudah masuk dalam membaca al quran Karim. Ya. Namun dalam ayat yang lain Rasulullah menganjurkan kita membaca mushaf. Padahal tidak merasa membaca mushaf. Tapi Rasulullah sudah menganjurkan untuk membaca mushaf. Iya. dalam riwayat Qatrani dalam mujamnya apa mushaf apa namanya mujamnya. Kemudian bagaimana? Yang lebih utama mana? Kita membaca sambil mentadaburi atau kita membaca yang penting khatam. Ya. Kalimat Ibnu Qayyim mengatakan tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dipahami lalu kemudian diamalkan. Maka semakin sesuai dengan tujuan diturunkan Al-Quran tentu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Maka dari itu kalau bapak ya membaca Al-Quran sambil mentadaburinya itu lebih utama. Namun kalau bisa kita gabungkan, ada waktu untuk mentadaburi, ada waktu untuk menghatam. Kenapa? Karena kalau kita melihat perbuatan salafus soleh terdahulu, mereka pun juga berusaha menghatam. Ya, maka mereka berkali-kali menghatam dalam di bulan Ramadan. Maka kalau kita gabungkan, ada waktu untuk mentadaburi, ada waktu untuk menghatam, itu lebih bagus. Allah. Apakah membaca kunut witir di 10 hari terakhir terawih disunahkan? Ia memang demikian dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Dahulu para sahabat memulai kunut witir itu di pertengahan bulan Ramadan. Namun Bapak sekalian hadis tentang kunut witir itu mutlak sebetulnya. Dalam riwayat Abu Daud, Al Hasan Al Bakar Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, karena Rasulullah SAW Yualimuni du'aan atubi Di sholat witri. Rasulullah SAW mengajarkan aku sebuah doa yang aku ucapkan di sholat witir yang sultan penuh witir. Ya. Yaitu Allah hini fi man hadai wa fi man wa tawallani fi man tawallai wa barik fi man وقيل شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من واليت ولا يئس من آتيت تبارك ربنا وتعالى demikian dua-dua yang lainnya Rasul ajarkan juga dalam Abu Daud ya Rasul mengajarkan Allah manusia anak bud walakan usolli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakfir narju tawabak wa ya ini yang ada berkabulkan itu yang mencek itu juga harus lo ajarkan di saat lo mikir nah ya kalau kita melihat per perbuatan selaku soleh mereka memulai kuluk itu pada pertengahan Ramadan dalam ayat lima atau namun kalau kita melihat hadis Nabi tadi mutlak bisa dimulai dari awal Ramadan boleh boleh di luar Ramadan juga boleh karena Hasan mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan aku doa yang aku bisa baca di kulit witir. Tapi mutlak di luar Ramadan pun nggak masalah. Bolehkah sholat di sebuah bas basement yang dibikin masjid tapi gedungnya milik sebuah bank? Uh, Bapak sekalian, sholat atau di mas masjid adalah merupakan tempat ibadah. Karena itu tempat ibadah maka hendaknya dibangun dengan uang yang halal. Dahulu saja orang-orang di Quraisy ketika membangun Ka'bah mereka mem, apa namanya memisahkan uang yang halal dan yang haram dan mereka hanya membangun Ka'bah dengan yang halal saja. Ya. Maka dari itulah masjid pun demikian. Nah, bagaimana kalau ternyata masjid itu dibangun dari uang yang haram? Bolehkah kita sholat ke atau tidak? Saya tidak bisa menjawab. Belum ada ilmunya, marah Amalan yang paling dicintai Allah adalah menebarkan salam kepada yang kenal maupun yang tidak kenal. Bagaimana kalau yang tidak kenal kita kenal? Bagaimana kalau orang yang tidak kenal ternyata bukan muslim. Dari mana kamu tahu bukan muslim? orang belum kenal kok. kan belum kenal, kok tahu itu bukan muslim? Kalau antum tahu dia bukan muslim karena di sini ada salib, mungkin nggak usah diucapkan salam kalau begitu. Kita sekarang tinggal di mana dulu? Kalau kita tinggal di suatu tempat di situ mayoritas orang Islam, ya udah kita salam aja ya pada asalnya mereka muslim kecuali kalau memang ya apa namanya kita yakin betul bahwa dia seorang non muslim ya kalau ternyata sudah terlanjur diucapkan salam ternyata muslim seperti di Indonesia ini kan susah kalau kita sudah ucapkan assalamualaikum ternyata setelah itu ketahuan muslim ya sudah antum dapat pahala <laughs> Seperti antum berinfak, antum lihat orang miskin. Ternyata setelah itu ketahuan di orang kaya. Tetap pahala antum sempurna. Tidak berkurang. Kamu juga nggak tahu Allah bagaimana Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau berikan kepada kami siksa karena kami lupa atau salah tidak sengaja. Anak kami yang balita ingin masuk surga Firdaus karena ingin bertemu dengan Allah. Maksudnya anak ibu yang balita masih itu apa udah meninggal nih bu? Apakah ada delapan proses minta masuk surga Firdaus yang bisa kami ajarkan kepada anak kami Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Ida sa'altumul jannah tas'aluhul Firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa tahu a'lal jannah wa usafih. Karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia. Wasaku taqu rahman di mana atapnya langsung aras Allah. Jadi gimana permintaannya? Minta Allah ini as'aluka dan firdaus. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga firdaus. Ya. Yeah. Apa yang dimaksud dengan sedekah di bulan Ramadan? Sedekah yang dimaksud di sini adalah memberi makan bagi miskin ataupun uang kepada orang yang butuh, fukara. Itu maksudnya apa? Karena kata Imam Abbas, karena Rasulullah SAW ajwa dinas bil khair wa kana ajwabu ma yakunu di Ramadan. Adalah Rasulullah orang yang paling termawan dengan hartanya dan beliau lebih termawan lagi di bulan Al-Nafar. Berarti yang dimaksud dengan infak sedekah di sini berupa harta. Iya. Wanita hamil menyusui itu wajibnya fidyah atau puasa. Coba Pak, kalau kita sedikit mentadaburi ayat-ayat puasa dan hadis. Allah mewajibkan hodo hanya untuk tiga orang saja. Yang pertama, orang yang sakit yang kedua orang yang sabar, yang ketiga wanita haid. Allah katakan, "Kama kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau bepergian kalau tidak puasa, hendaklah ia ganti di hari-hari yang lain. Adapun haid itu dalam riwayat Aisyah dari Muslim ya bahwa wanita haid wajib mengqada puasa minumnya pada pakai tangan kanan Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, mereka telah membayar fidyah memberi makan fakir miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk siapa? Orang tua renta, yang tidak kuat puasa, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Demikian pula wanita hamil dan menyusui tadi Abbas. Nah sekarang Pak, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, apa kepada kita? Pertama, Allah hanya mewajibkan fadl itu untuk tiga orang saja. Sakit, kemudian apa? Musafir, kemudian apa? Sedangkan wanita hamil disebut sakit tidak? Tidak disebut siapa juga enggak kan? Iya. haid juga enggak. Maka dari itulah pendapat Ibnu Abbas itu yang saya pilih bahwa wanita hamil dan menyusui cukup fidyah. Ibnu Munzir berkata dalam kitab al usat aku tidak mengetahui adanya penyesian dari para sahabat. Ya. Sekarang kalau lagi menyusui, tapi juga haid, wajib buat menyusui fidyah, haidnya kok Kapan waktu yang tepat membayar fidyah? Membayar fidyah bisa setiap hari bila utama. Setiap hari ketika tidak puasa, pas hari tidak puasa langsung bayar fidyah. Pas hari tidak puasa langsung bayar fidyah. Atau yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengumpulkan 30 fakir miskin di rumahnya. Disuruhnya makan sepuasnya di rumahnya. Sudah selesai dan dua-duanya boleh kata para Dan fidyah itu berapa sih ukurannya bang? Setengah sok, setengah sok, setengah sok itu sekitar satu setengah liter beras. Ya. Mana yang harus dipilih antara melaksanakan sholat atau mengurus anak yang nangis? Sedangkan suami memerintahkan saya untuk mendahulukan anak walaupun akibatnya tidak dapat melaksanakan suatu wajib karena waktunya telah habis. Bu, sholat wajib harus lebih didahulukan. Tapi kalau anak ibu boleh ibu sholat sambil menggendong. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong umamah cucunya di mana Rasulullah SAW menggendong itu di pundaknya. Ketika Rasulullah SAW hendak sujud, diambilnya, disimpannya ulama di sampingnya. Ketika berdiri lagi diambilnya, digendong lagi. Dan itu terjadi di sholat asar. Maka kalau memang ibu sedang sholat, anak nangis, tidak masalah ibu sholat sambil gendong. Karena itu diizinkan. Ya. Kalau ternyata tidak mungkin digendong atau yang karena ada hal-hal yang lain, maka tetap sholat atau sholat wajib lebih didahulukan. Sholat wajib lebih didahulukan. Lebih wajib, bahkan sholat wajib lebih wajib daripada menaati suami. Ya. Kalau pergi ke orang pintar, dukun, orang pintar dukun sih mas. Dukun tuh bukan orang pintar mas. Kalau dia pintar nggak bakalan berdukun mas. Iya kan? Dukun itu rata-rata pendusta. Ada orang cari kekayaan ke dukun. Kenapa nggak dukunnya dulu kaya raya? Iya. Yeah. Sekedar iseng aja Ustaz. Nah, lo. Hanya ingin tahu saja. Kata Rasulullah, "Man ataka minan lam tuqballahu salatun arba'ina raya." Siapa yang hanya sebatas mendatangi dukun saja, maka di sholatnya 40 malam tidak diterima. Tapi kalau dia sambil mempercayainya, kata Allah mata kahinan fasad damahu bima yakun, fakat kata bima Muhammad ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang itu pun dan membenarkan ucapannya, dia sungguh sungguhlah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak, dosanya tidak kecil. Walaupun hanya sebatas iseng tetap tidak boleh. Tapi kalau kita datang untuk mendakwahi supaya dia taubat bagus. Kalau kita sudah taubat dari syirik, apakah masih diampuni? Loh, bukankah dahulu para sahabat tadinya musyrikin? lalu masuk Islam lalu bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar ya maka syirik dan dosa apapun dan sebesar apapun kalau kita taubatnya dengan taubat yang benar diampuni oleh Allah Subhanahu ya. yang tidak diampuni itu kalau kita wafat di atas kesyirikan maka dan selama-lamanya kita tidak akan bisa masuk surga ya. Apakah wanita sholat tarawih di rumah lebih baik daripada sholat di masjid? Sekarang saya mau tanya. Kalau ibu sholat wajib lebih baik di mana? Sholat di rumah apa di masjid? Di rumah kan? Sekarang saya mau tanya, lebih utama mana sholat wajib dengan sholat tarawih? Kalau yang wajib hajat sunnahnya di rumah buat ibu-ibu, apalagi tarawih. Ya, ya Yang wajib saja tetap yang paling bagus itu di mana? Apalagi tarawih. Tapi Ustaz saya mau ke masjid, ya silakan, nggak boleh dilarang. Allah tamnahu imam Allah masjid Allah. Jangan mencegah para wanita untuk pergi ke silakan mau pergi ke masjid silakan. Tapi kata Rasulullah rumah mereka lebih baik untuk mereka. Ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih adalah bid'ah seperti yang dikatakan oleh Umar. Umar mengatakan bid'ah bid'atu hadi itu maksudnya bid'ah secara bahasa bukan secara istilah. Bagaimana dikatakan sholat tarawih itu bid'ah sementara Rasulullah pernah melakukannya? Rasulullah lakukan itu tiga malam Bagaimana akan dikatakan bid'ah? Secara bid'ah. Makanya Al-Hafidz Rajab mengatakan yang dimaksud oleh Umar nikmati bid'ah hadi sebaik-baiknya bid'ah ini artinya kita secara bahasa bukan secara istilah syariat. sendiri boleh tapi kalau di sana ada wanita-wanita lain bagusnya sih berjamaah tapi tidak wajib kita berbuka puasa bersama sepupu laki-laki yang datang ke rumah. Boleh nggak Ustaz? Karena katanya sepupu itu bukan makro Kalau berdua-duaan nggak boleh. Karena memang sepupu sepupu bukan makro Sepupu itu bukan makrom. Bukankah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu sepupuan? Sepupuan menikah. Maka dari itu sepupu bukan makro maka kalau yang dimaksud dengan buka puasanya dua-duaan sama dia bukan mahram tidak boleh karena Rasulullah SAW adalah yang keluar dari rojul bimroatin tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya bersama mahramnya kalau ada mahramnya tidak apa-apa Nah, saya baru dicerot nih Alhamdulillah. Bicara dari mana Pak? Ke sunnah. Alhamdulillah. Sudah tiga tahun lebih nggak puasa Ustaz di Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak sanggup memfollow terus menerus. Terjadi istilah para ulama. Apabila ada orang yang tidak puasa Ramadan sengaja ditinggal, tahu Jadi puasa Ramadannya sengaja ditinggal apakah dia wajib mengkodok atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib kodok. Kenapa? Kata mereka, kias. Kiasnya apa? Kalau orang yang punya udur saja wajib kodok, apalagi yang nggak punya udur. Mengatakan dalam Al-Quran, Pak, yang wajib kodok itu kalau ada udur sakit atau safar atau haid. Ya. Nah sekarang masalahnya orang yang tidak puasa sengaja tanpa utuh tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis. Sehingga menjadi permasalahan orang yang kuat yang sengaja ninggalin puasa ini wajib kotor nggak? Sebagian lama katakan wajib. Dan saya apa? Kias. Kiasnya apa? Kias kepada orang yang berudur. Artinya orang yang punya kubur saja wajib, apalagi yang punya kubur. Sebagian orang mengatakan tidak bisa. Kenapa? Bagaimana bisa disamakan antara orang yang berkubur dengan orang yang tidak punya kubur? Enak banget kalau gitu. Sengaja aja dia tinggalin. Ah gampang nanti saya kodok. Bisa. Yang kedua, perintah kodok itu butuh dalil yang baru. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita, "Hai Aisyah, ma Balu tuyak? Kenapa para wanita haid itu diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat?" Apa kata Aisyah? Demikianlah Rasulullah memerintahkan kami mengkodok puasa, tapi tidak memerintahkan kami mengkodok sholat. Berarti kodok butuh perintah dan tidak ada perintah maka pendapat yang saya keluarkan yang saya pilih orang yang tidak puasa sengaja tidak tidak ada kodok untuk dia karena kodok tidak ada manfaatnya jadi gimana dong cukup bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. atas, pendapat yang apa namanya mewajibkan kodok tentu nanti tiga tahun itu tiga bulan harus kalau ya saya pendapat saya lebih merujukkan pendapat yang mengatakan tidak ada kodok bagi orang yang meninggalkan puasa sengaja. Nah, kalau misalnya si akhwat ustadz saya umur 40 tahun terus saya balik umur 12 tahun Nah, semenjak umur 12 sampai 40 itu saya belum pernah memfoto ketika saya haid. Jadi ketika haid, Nah, di kolom terus sudah berapa puluh tahun tuh kita katakan wajib kodok. Hitung aja sekali kau sekali sekali haid berapa? Enam hari kali berapa tahun di dikodok. Karena masalahnya wanita haid wajib mengkodok. Ya. Walaupun sudah berapa tahun. Apa hukumnya wanita yang sholat tarawih di masjid karena khawatir lalai kalau sholat di rumah? Kalau memang khawatir lalai, maka silahkan sholat di masjid.